betul brother stay at home brother at home icing di imah brother mundur oh mundur <laughs> cicing di imah ayo wae seniman mah Ngajet ya. ngajedog at home lur ngajedog at home tong wakak ka mamana tong wakak meli itu meli ieu tong wakaf hayang meuli tanah meuli mobil dan apa? itu oh duit ya? Kain cici di mah besi corona kadua duit baca aya oh dulu jeung suping deui palawaki sadaya di acara sarboah kalau sarbo jumaah <coughs> insyaallah kebarek sarboah sup launching sarapa sarasa bo jumaah Sabtu. Oh, <laughs> ada apa sih Ada perencanaan. Nah, ya, temana doa halus, temana pasti kulantaran lockdown, urang ulah down. Hmm. Komor Ramadan. Teh turun. Komor ieu Ramadan. Ramadan teh sasih pinuh sinugrahan hmm. sasi pinu ku hmm. kabina hmm. Insya insyaallah lur cek paribasana mun urang ngenta seetik dengan doa insyaallah Ramadan dijabah. Enggak, saya maca puisi dirinya na Facebook. eta jero pisan, urang maca kageruan enggak ka dieu. Naon eta pesanna teh naon Jadi kieu, pek melamun maraneh rek sarong. Hmm. Lamun maraneh arek tamak, hmm. Martamak nah. Nah, Hmm. Tamak terus diabarkeun. Martabak, martabak telur, Martamak, <laughs> Jadi pek cing bari samawa nah ari bisa mawa mah jeung hmm. kudu siap mertanggung jawab geuna akhir baring bro hmm. lantaran ieu teh segala rupa oge tong boroning oh, leutik da hmm. sajarona jaro leuwih ti jarum leutikna kabeh kudu melalui jawab hmm. Ya. suatu saat eta cocok jeung tema Ramadan ih disaban billah mansoma Ramadan an wah tisaban pasti ega teh nyake gondrong keur ngomongkeun ihtisab jadi KBG bakal diminta pertanggung jawab ayo Ramadan mah kaleuwihanna teh ibadah nu paling ngerasa dipencerong ku Allah nya Ramadan mun salat maka bagi kene ka jelema jadi spesial ya. hmm, jadi temana teh naon da Ramadan tong tong dong gara-gara lok nanti pesannya tadi sudah ada di Mang Ega Cik Mang Fahmi bere bridging lah pesan buat melanjutkan sebelumnya kita diskusi mhm. itu Ramadan supaya tumaninah nyaman tenang senang genah merenah tumaninah teh kumaha ya teh hmm. walaupun dalam keadaan sedang tren wabah ya hmm. nah orang mah ya hiji uh, kisahnya tenusiro kaya tadker saat itu teh Rasul dan para sahabatnya tengah berhadapan perang uh, Hondak hmm. Hmm. perang Hondak perang Hondak itu ternyata kalau nggak salah eh Suzuki ya mah ngiluan. tengiluan can can usuk can oh, oh, oh Konal, saat itu teh terjadi ya teh eh, perang parit itu ya eh, perang parit Wah, itu teh perang parit <laughs> eh, teh teknisina teknisina Salman Alfarisi parit mah kan solokan hmm, yang solokan iya, perang solokan perang solokan nah yang menarik itu adalah uh, peperangan itu terjadi itu setelah Ramadan Hmm. Nah di lockdown selain Ramadan kan temenangnya peperangan. Hmm. Nah pertanyaannya apa yang dilakukan selama Ramadan? Nah, kan Padahal yang harapan perang. Rek yang harapan perang. Orang mah yang harapan naon. Teu harapan naon. Nah. Orang nya yang harapan beuteung kosong unggul. Rek yang harapan perang. Tapi situasi lockdown. Orang rada curiga teh tulus perang nanya. Memang teh tulus di Ramadan mah kan teu meunang. Lain geus Ramadan. Tulus. Tulus nah, yang menarik adalah gagasan tentang kondaknya itu. Gagasan tentang pembuatan parit itu adalah selama di selama di bulan Ramadan munculnya. Artinya adalah kalau buat saya Ramadan itu bukan hanya sekadar urusan yang tadi disebutkan, tapi juga bisa dijadikan sebagai bulan gagasan. Bulan, bulan gagasan. Ide. Bulan gagasan, bulan ide. Jadi bulan orang saya di lockdown, saya coba loba gagasan orang kudu budakeun, mereka kabeh keluar. Jadi ketika kemarin didinya muka muka IG story-nya IG story kamu geus corona rek balik, mana rek naon hmm. tanyaan itu kan penting ulah janji di atas ingkar eh uh, artinya kan orang kudu perencanaan sedemikian rupa walaupun tetap orang yakin Allah mau per maha maha, maha, maha, rencana tapi kita boga hak untuk merencanakan sesuatu persis seperti perang Honakno tadi yang gagasan tentang membuat parit itu di bulan Ramadan. Ramadan bari di lockdown. Bari di lockdown. Tah geus muncul elmuna. Tah amel leuwih kuatnya mental supaya Don ketika di lockdown di tengah Ramadan. Hmm cerita Nabi Nuh eh, ketika didatangkan oh, iya. banjir ke umatnya hmm. kurang dihitung eta sejarahnya 8 bulan guys nalur palahu angkel angkelan jeung doma saya ayah hmm. tapi di situ muncul ide brilian nah, jadi kuteran eh, sok muncul hmm. percikan gagasan dengan tertekan bisa muncul gagasan hingga melahirkan tindakan si kurang nanya emang klik biasanya kan dia mah orang lapangan jadi mana ker ambak-ambakan mi karena seorang dosen hmm. sekarang modal zoom live ayah keluhan keluhan nanti terusan kayak mati <laughs> Karena Ramadan kumaha emang ya, klik se sepait apa sih Degungger we layarnya. <laughs> klik ada lain emang klik, emang klik, emang klik. Eh, ya mungkin cobaan untuk kitanya lebih berat hmm. karena dulu meskipun kita Ramadan siangnya kan sok komuan bangsa orang banyak hmm, Mem mempersiapkan buka itu segala dipersiapkan kalau sekarang mungkin itu akan akan akan sedikit berbeda akan sedikit ya. hilang nah itu apakah itu juga menjadi menjadi hal yang penting bagi masyarakat kita hmm, atau enggak? Hmm, hmm, hmm, Atau memang itu sudah sudah menjadi tradisi atau apapun yang hmm. dibahalena ya kumpulkan lah data nah. Cik, Mang Sultan yang paling memberatkan di Ramadan yang beda ini gimana? Tadi balik dari kagagasan harus ada gagasan hmm. nah, kan gitu karena biasanya kalau saya kita bareng sahur on the road hmm. Eh, taraweh bareng hmm. kita gagasan-gagasan biar biar harus di rumah kumaha gitu hmm, kan Nah, menyikapinnya, Hmm. Iya, Ya sebenarnya memang obrolan anu biasa ku ente tadi diobrolkeun kumaha carana orang bisa tetap bahagia ka orang berusaha keluar tina zona nyaman. Karena tina, bisa jadi tina zona hmm. nyaman, tina zona kebiasaan itu orang justru terpenjara sebenarnya. Akhirnya orang tuh bisa te bisa berimprovisasi, nah. te, bisa. Nah, itu kan tadi di obrolan tadi. Kurang iya. butuh keluasan pemikiran, itu butuh keluasan wawasan dalam menyikapi ini semua. Karena tidak setiap kebiasaan adalah yang benar, tidak setiap kebiasaan adalah kebenaran. Sementara yang harus kita lakukan yang namanya manusia, manusia itu pada dasarnya selalu mencintai kebenaran. Kita harus kejar kebenaran itu, bukan bertahan pada apa yang biasa. Karena tidak selamanya yang biasa adalah benar. Benar, benar tidak salah banyak misalkan da, biasanya Ramadan mah buka bersama yeah. biasanya buka uh, Ramadan mah anu anu anu yeah. pertanyaannya bener tuh oh, cantang tuh orang buka kalimat enggak ke, okay. ke, ke menyambung di pahmi ainu ngagoler sare hmm. cantang tuh cantang tuh ainu sare ngagoler cantang tuh hmm. ngan biasa nah nu sare mah ngagoler gitu biasana sabab rumus hirup hirma benang kucang tang tapi orang enak riwe kucang tang tuh gara-gara corona irah anggus na irah anggus na majeng riwe kan hirup biasana gitu emang nah, mi nggak saya di penting mah ular, penting mah ular rusuh hirup Lari Bang nusuk nyebut cantak tuh bisa cam tu. <laughs> Cam tu nyebut iwan balasnya jadi iwan balas. Oh, makanya jadi Bim Marloy. Nah, iya. Ada curiga. emisinya. Bila ada kisah cinta dua. Corona. Sebenarnya jawaban enggak pernah dinyanyikan bareng enggak? Jadi eh, pandemik ini kan wanci Wanci. Iya. Jadi demi wanci. Benang ya. ku wanci. Supaya na efektif ya, Aing hayang nyaho demi wanci teh kumaha cek versi ega. Demi wanci. satu mana jamaya dilaluhi. Nah, ya solusina ya. Supaya terugi kumaha? Demi wanci. satu menang jama yang dilerugi iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiata dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiatan dina kasabaran. Nah, tahu orang ini jawaban, mi cimpang kan? Oke, okay, orang bedah tadi ada kayak kaya kata kunci nu keren pisan yang orang. Tina wanci ulah nepi ka orang menang rugi. Oke. Okay? Tah jelema nu lamun teu menang rugi tinu e, eh, ngajalanan hari-hari dina wanci orang daik ngagali arti oke nepi kan benang kanu arti urang mah lain arti mi anu mah ngartos mi komo karena artos wae <laughs> ya. ka hartos kan da hari yang artos ya. sebab kan kadang-kadang gitu tadi balik di karena urusan biasa kadang-kadang orang menganggap segala sesuatu ah ada biasa geus biasa biasa tanpa dievaluasi mah iya. tanpa dievaluasi akhirnya ketika ketika benang kanu mangsa, benangku evaluasi anu sifatna e, non dadakan atau sifatnya jejal-jejal akhirnya geus ngabelatrak kakara karena harti tapi lamun bagi jelema anu daek mere arti tiheula mah tanas tina setiap harina tina setiapna mau pati rewas mm mau pati rewas sabab misalkan Emang lockdown teh tahun ayeuna wung, zaman urang ayeuna wung. Oh, di zaman-zaman baru itu geus leuwih parah. Oh. Artinya orang geus urang mah lamun urang dek diajar ka tukang kan ai spion matanya hmm. saliwat teh heulaanan tapi bener-bener mm. dibaca. Najan nepos sepion saeutik leutik gitu kayaknya tapi bener-bener dibaca. Rami urang iluan ke pemirsa Sarboa. So, ah. Jadi kenapa spion kacanya Beting. kecil hmm. dan kaca mobil lebih, lebih gede. besar hmm. karena masa depan harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Asik. Lockdown malah lain daya naungku. kok. Lain so cahaya tiba tiba. Mau lock home <laughs> Asal jangan sampai lock hat. Nah, udah lock hat. Oh, di oh, nah, kunci hate ya? tuh. Otamalo ala kulubihim wa ala samihim wa ala subrihim. Tadi kami Orang main kurang kurang sama blok cepion letik. Nah. menggede gede mah kudu aya lipstik <laughs> ya. ah, ya. Kami ngajawab tadi persoalan mangklik ya kumaha ya tadi kan kembali kembali kepada tadi, kembali kepada kita sudah terjebak kadung kepada terjebak kebiasaan. Seolah-olah kebiasaan itu adalah e, kebenaran. Dengarana sahur mah siga kieu, dengarana buka mah siga kieu di orang mah dengarana tarawih mah siga kieu. Sementara orang satu sisi memahami diri sebagai diri sendiri sebagai makhluk berpikir, uh, enggan membaca situasi kondisi Soalnya aku kehue kudu siga kieu ku kehue siga kieu Mereka tadi lah dongeng tadi ente tarawih teh kudu gancang ah, gitu. Berarti gitu. sesungguhnya tarawih teh nyantai justru nu di Tenang. challenge di orang tarawih teh mun nu imam nanu nuka teh nu gancang malah diberi THR eh itu jadi eh ayeuna mah Ramadan ayeuna membengkel lockdown sing usuh ibadah hmm. jadi tarawih teh sing leuwih tenang hmm. lain nu kapake teh nu bismillahirrahmanirrahim bismillahi wala doli oh, iya, iya, eta iya. nu kapake teh eh, wal asli pabelit jeung watini teh nu atahiyat pabelit yang adan hmm. nah, jadi ulah kan gitu. melakukan proses pemahaman ulang terhadap situasi terkini jadi kontekstualnya sih gak kumaha jadi orang kudu ah nah, hanya ada barito maki ada barito lamun pola pikirnya sehingga gitu pada akhirnya bareto teh selalu lebih lebih hade batan aja nah padahal yang harus kita lakukan hari ini harus jauh lebih baik ketimbang hari yang kan, yang yang yang telah lalu gitu tapi kalau pola pikirnya kayak tadi seolah-olah nu teh panghadeuna we tuh kabe nah, tadi emang, hmm. Mang Sultan ya ngebahas gagasan hmm. nu paling endah gagasan non dari Ramadan yang takdirnya juaranya Nu, kalau yang ya yang yang saya pikirkan adalah cara nu paling prinsip ya. Ya, secara prinsip seperti seperti obrolan tadi Eh, kembali kepada visi hidup kita sendiri. Hmm. Kita memposisikan visi, visi hidup kita hanya untuk kepentingan pribadi hmm. atau mau melibatkan bahkan mau mengorbankan diri orang untuk kebahagiaan orang banyak. Ya. Nah, dengan cara seperti itu di, gagasannya sih saya pikir uh, walaupun dengan situasi lockdown misalkan, terutama kalau akang uh, misalkan aktif di masjid segala macamnya, gagasan-gagasan bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memakmurkan masyarakat, walau situasi lockdown pasti bakal keluar gagasan. Gak gak terobosan naon nggak dilakukan yang diprogramkan <clears throat> Ramadan ini? Ya, rencana rencana. Untuk Kang Babagi sih. Oke. Pang-pang nama, menurut paman nama pisan cingkuring ngumpulin ke rekan-rekan satu hmm. profesi. Hmm. Tapi pihak pihak pihak pihak eh, online. Dia, pihak hmm. online. Hmm. kurang bukan mereka kamari alhamdulillah kayak sudah datang ke dia hmm, kacar hmm. yang rikila punya hmm. nyanyi urang beri hmm. kacapian gitu saya katakan ya. hmm. ternyata mun dihaja haja mah mun lockdown hese naikkan imun naikkan naikkan imun naikkan aktivitas naikkan kabengkeutkeun kasih ayeuna mah geus eueuh kudu urusan pada orang kerja biasa banyak, di artis sudah bingungnya hmm. uh, udah bisa ke nah, iya mana hmm. ayeuna mah hideung sorangan hmm. Ayo urang udah mau jujur tah, itu hmm. barokah. Tapi lain mana maneh ya. Kan baheula mah jangka pendek, jangka panjang, jangka urang gitu. Nah, tah. kacamata pengusaha perwakilan ya. Hmm. Kira-kira nuker pengusaha gagasan paling keren dan nurani ya hmm. di Ramadan nuker lockdown supaya tedon teh naon ya nu, paling gampang masih sih kira-kira bisa misalkan Indomie tiga biji kan simpenan di padang eh cocok hmm. yang pertama ya ojo hmm. Iya pedagang siapapun lah ya. Eh, iya, iya, siapapun silakan adaptif. Hmm. Nu paling gampang. Jadi gerak kantong beditnya. Nah, hmm. itu imun imun nu paling seger di sana. Hmm. Eh, Senajan sebab kan kieu sebab kieu mang tadi gitu. anu obrolan tadi teh ya. Urang memang butuh asupan beuteung. Orang butuh asupan beuteung. Tapi pertanyaan asupan rohani orang ngerasa butuh tuh. Hmm. Sehingga walaupun misalkan orang merete sapira, karena benang kanu hatena. Betul. Benang kanu hatena beda. Iya benang kanu hatena beda gitu. Nah, ini yang kemudian Eh, kenapa orang enggan melakukan itu? Jangan-jangan belum dicoba geus geus kasar atawa kieu alasan lama kunaon enggan misalnya berarti kana nya ya, kunaon materi boga Indomie tapi tadi bikin di eta hmm. di tadi di Cipta di pagar hmm. urang teh kurang Indomie maloba kan pagar lah can boga ka urang enak emang amang kelik mah mangan aurana aura keheul ya. aura koplok gitu aura kegeremet biasanya tinu loba masalah mah sok keluar solusi eh nu jadi ngageremet teh kira-kira mun aing nu pina tah hmm. kaping pamingpin ya gue boga ide naon ya menyikapi don tengah Ramadan ketika lockdown daripada tuh bisa nake mahasiswa <laughs> mending nyen pagar <laughs> nyen pagar kekayaan curang ya, ya, yang paling harus dilakukan mungkin kita juga bisa bercermin tadi ke perang ya. jadi ketika ketika, ketika ketika saum mereka itu mempersiapkan parit kebayang mah cula saku mah oh, bulan puasa dia mah bulan puasa bulan puasa ayo eh, orang kan pangadulan sare gus kitu sore nana karena harus <laughs> iya, molor wae jadi pahlawan ya meskipun keadaannya sedang begini yeah. kan banyak yang bisa kita lakukan mm, mm, mm, kebayang nyun parit apalagi Honda itu kalau yeah. yang saya panjang ketahui, banget Udah kuda tuh bisa ngaji langsung gitu, semua bisa ngaji kuda seberapa meter eh. kudu jerona kudu sakuma hmm. sementara pasukan rasul sakuma kita kudu ngeliling kota yeah. dipacu lah bayang puasa bulan puasa. puasa nah ini statement yang saliwat tapi gawat kalau tidak dipahami jadi yeah nasi bet lulus eh. hmm. nah ini saya akan menjawab no persoalan mangkelip. itu di mana asana budaya sahur kudu di ayah-ayah hmm. buka, buka di ayah-ayah ini klasik sebelumnya ya. mah sangat merakyatnya hmm. tina cara nawe eh sahur pertama para rutin hmm. kan sunahnya deket ke subuh ya. gak ada manis gak segera tuh hmm, sebenarnya hmm. mah ya. nah jadi eh, lockdown ini sebetulnya ker mengidaya biasa tapi jangan dijadikan kebiasaan. Hmm. Nah ini sebenarnya peringatannya juara pisan. Memang tadi taraweh hanya di kamar kaan ya ibu ayah. <laughs> pas puasa nah kalau ya jadi tidak cukup berbuka dengan yang manisnya. Hmm. Kurang, berbuka dengan yang jelas. ya, <laughs> karena percuma manis juga kalau nggak jelas. Inti nama kan ayah ngobrol lockdown ternyata anu uh, nanti uh, inti nama jadi alam dunia hmm. istirahat anggarah, anggarah bensin tol bakal ah, bahan bakar tol hmm. bakal luar polusi udara jadi dana kesehatan udara oh bukan benar-benar hmm. diistirahatkan hmm. ngarah mun mah hmm. mun mah dunia menang ngomong kieu hmm. kalau selama ini aku menjadi pelayanmu sekarang kamu yang menjadi tamuku hmm. Kerbalik deh eh, jadi hmm. nu paling ripuh Ramadan ayeuna nama nu Fitri karena hmm. semua kalau paham akan kembali ke Fitri. Fitri. Ah. Karunya Fitri nanya rumput. <laughs> Ini semacam proses proses apa hearing device ya? Ya. Hearing device. Ngomong-ngomong ada nasar Ada nasar. ya? Oh, siap. Eling eling umat muslim min musliman. Ayo orang salat berjamaah asar. Heupeula oh, lama nah kan ngopi mah temenangnya hepela ya dua babak babak kedua dan babak-babak berikutnya mudah-mudahan walaupun obrolannya spontan tapi hmm. signifikan untuk nangan keadaan tong ditinggali nu ngomongna hmm. tingali jeroan omongan anak nun mang klik nun pak sultan nun mang ega siap dibandingan mang pahmi nun tong bosan intinya jadikan bulan ramadan bulan gagasan betul jangan lahirkan tindakan nu ah, edan ah, okay. lockdown jangan down Eli Eli Lagi ramadan keluar ramadan aja kamari boga kan Ramadan kasamper deui oh sasih nu dianti anti semangat semangat semangat bulan penuh berkah suci bulan penuh pangampunan Gusti Oh, see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh